itu eh, kita semua kita saya kira berharap itu langgan sampai katanya yang memisahkan kita itu adalah kematian. kematian. Jadi dari segi agama tentu jelas itu uh, tidak sesuai dengan uh, agama kita. Ya. Kemudian uh, namanya kontrak seandainya diizinkan dia punya anak, habis itu si anak itu kan tidak akan ketemu lagi dengan orang tuanya, bisa kontraknya setahun. Okay. Ya. Selama dia kerja di Indonesia dia dikontrak, habis itu tidak akan ketemu lagi saya pernah ketemu uh, dia tidak eh, salah itu uh, anak yang kawin kontrak itu jadi setelah itu dia tidak tahu bapaknya di mana kebetulan dia konsultasi waktu itu jadi dia bilang bapakku tuh orang mana saya tidak ingat ya jadi waktu itu cuman uh, waktu dia di Indonesia aja habis itu kami putus hubungan jadi uh, tentu hubungannya nanti dengan nasab ya anunya yang waris segala macam tentu akan berbeda. terzolimi lah anaknya. Iya jelas ya. wanita terutama terzolimi Baik. dan anaknya. Anak terzolimi dan istri pun terzolimi. Itu pasti. Kemudian Ustaz. Ha, nah, ya. Baik, makasih Bunda. Kemudian, kemudian aku tidak salah ya. Kalau tak salah. Kalau tak salah berarti Insya Allah benar. Insya Allah benar. Kemudian kepada Al Mukarram Ustaz kita, ini Syiah. Sudah siapa sebenarnya Syiah ini Ustaz? Syiah secara bahasa artinya kelompok wa kharaja ala qawmi dan ada disebut dalam Al-Quran shi min syi'ati wa hadha min syi'atihi ini dari kelompoknya jadi kalau di sini kita punya kelompok ini kelompok Ustaz Abdul Somad ini kelompok Ustaz Doni itu dibagi dua ini syiah Ustaz Doni ini syiah Abdul Somad jadi syiah itu lebih pada supporter support jadi penggunaan kelompok itu dinisbatkan kepada kelompok pendukung Ali. Khalifah ketiga Ali radhiyallahu an. Tapi kemudian belakangan kata kalimat kelompok itu dipakai untuk orang-orang yang mendukung Ali secara ekstrim sampai pada tingkat mempertuhankan Ali dan keturunan-keturunannya yang 12 orang itu. Ali punya anak, Hasan punya saudara, Husain, Husain punya anak Zainal Abidin, lalu kemudian punya anak lagi Bakir, kemudian Ja'far Sadiq, Ja'far Sadiq punya anak dua, yang satu Ismail, yang satu Musa Al-Kazim. Dari Ma Ismail ini pecahlah menjadi dua kelompok Syiah Ismailiyah. Lalu kemudian yang dari Musa ini pecah jadi Syiah namanya Syiah Musawiyah. Karena Ismail jadi Ismailiyah. Musa, Musawiyah. Kalau Somad Somadiyah. Itu lebih. Kalau Doni, Donia. Donia. Jadi asal muasalnya itu. Jadi mengkristal dia menjadi Syiah, makanya namanya ditambah menjadi Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Syiah kelompok Imamiyah karena meyakini Imam 12. Isna asyariah Isna dua asyariah sepuluh sepuluh tambah dua dua belas Karena meyakini imam yang dua belas Begitulah lebih kurang simpel Baik, Ustaz, kemudian kita mengenal Syiah ini terbagi ke dalam banyak kelompok. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12. Nah, apakah ke-12 mungkin kita lebih eh, mengarah kepada yang mutahnya nanti nih Ustaz apakah ke-12 kelompok yang ada di dalam Syiah ini mereka menghalalkan tentang mut'ah? Ada yang mengikut Imam Zaid itu disebut dengan Syiah Zaidiyah. Zaidiyah itu dekat dengan Ahlus Sunnah dan dia itu menurut Habib Abdullah Al-Aidarus yang dulu pernah datang ke Masjid Al-Falah ketika kita tanya langsung beliau datang dari Yaman min aqidati syiah imamiyah takfir syiah zaidiyah syiah imamiyah itu wajib mengkafirkan syiah zaidiyah artinya memang mereka ini memang terpecah belah Ustaz ya memang terpecah belah luar biasa syiah imamiyah mengkafirkan syiah zaidiyah dan zaidiyah itu tidak mengkafirkan sahabat nabi kalau Syiah Imamiyah Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, kalau Syiah Zaidiyah hanya sekedar melebihkan Ali tapi tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Lalu dia ditolak. Syiah Imamiyah menolak Zaidiyah. Lalu dia katakan rafat tumuni, kalian menolak saya. Dari kata rafadha itulah muncul istilah rafidhah. Karena kalian menolak saya itu satu riwayat menyebut dan Syiah Zaidiyah itu tidak ada nikah mutaah. Baik. Eh, oh. Makanya kalau kita baca kitab fikih sunnah, fikih sunnah Said Sabik buka dalam bab nikah pas membahas nikah mut'ah dia kutip pendapat Imam Syaukani. Imam Syaukani mengatakan nikah mut'ah haram. Kenapa dia kutip Syaukani? Karena Syaukani Zaidiyah. Iya iya iya. Cerdasnya Said Sabik. Said Sabik memakai argumen Syiah dengan Syiah. Kalau kalian mengatakan mut'ah itu ada, lihat nih. Imam Syaukani mengatakan buka fikih sunnah Said Sabik. Allah. Berarti dari bagian dari Syiah sendiri tidak menghalalkan khususnya Zaidiyah tidak memperbolehkan tentang mut'ah. Dan kemudian mungkin yang ada di Indonesia ini Syiah yang mana nih Ustaz? Bagaimana cara membedakan ini Zaidiyah, ini Imamiyah. Imamiyah. Ini ribetnya dengan Syiah ini. Dia ada satu doktrin namanya taqiyah. Wah, semuanya Yahyah semua ini. Imamiyah, Zaidiyah, Taqiyah. Taqiyah ini dia tidak akan ngaku. Makanya ketika Ustadz Syiah ditangkap, ditanya, kamu Syiah? Enggak, saya Muhammadiyah coba sholat Allahu Akbar tengok tangan saya bersedekap kalau saya siap pasti saya begini begitu dibuka tasnya eh ketemu turbah karbala tempat sujud nah, ini tandanya kamu siap siap berarti saya siap tapi yang moderatnya ya terus jadi pandai berkilang ya? pandai itu namanya takiyah siapa yang tidak mau bertakiyah dia dianggap kafir. Oleh sebab itu susah. Nah, pertanyaan Ustaz tadi, gimana cara kita tahu bahwa dia itu Syiah? Kata Imam Syafi'i, la tusalli khalfa rafidhi. Jangan engkau salat di belakang Syiah. Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah, Isna Asyariah. Kalau imammu itu Syiah, kamu jangan salat di belakangnya. Kata Imam Al-Buaiti, murid Syafi'i, gimana kami tahu bahwa dia itu Syiah? Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laisa bi imamaini fahuwa rafidhi. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan khalifah tapi orang yang merampok kekuasaan khilafah Ali maka dia Syiah Rafidhah. Apakah yang di Indonesia ini mencaci maki Abu Bakar dan Umar? Ya. Dari mana Ustaz tahu? Baca buku-buku mereka buku 40 masalah Syiah yang ditulis oleh Emilia Renita, istri Jalal bin Rahmat tapi belakangan sudah bercerai katanya. Saya ikuti terus nih perkembangan perceraiannya. Jadi katanya di situ ditulis dalam buku 40 masalah Syiah itu bahwa Abu Bakar LA. LA itu artinya laknatullah alaihi. Allah melaknat Abu Bakar. Jadi bukan mereka, Los Angeles Ustaz ya? Bukan Lubu Along. <laughs> Jadi berarti yang berkembang di Indonesia ini memang Syiah yang bukan Zaidiyah, bukan. yang mereka ini mengkafirkan Abu, Bakar, kan? mengkafirkan Umar. Nah, Ustaz, berarti ketika mereka mengkafirkan tidak setuju dengan Zaidiyah, mereka juga mut'ah dong, Ustaz. Pasti nikah mut'ah bagi syiah Indonesia bukan sesuatu yang baru. Umul Qura, santri dari Alimullah yang ada di Madura, murid dari Kiai Tajul Muluk melaksanakan nikah mut'ah. Hasil wawancara yang diadakan di kantor Kejaksaan Sampang di Madura. Di Jawa Barat itu banyak sekali anak-anak tanpa nasab. Pengakuan seorang dokter ya Bu dokter, dokter kelamin, ha, pasien ibu. Kemudian saya baca kalau ibu langsung. Kalau saya baca di internet itu perempuan jilbabnya panjang, tapi maaf maaf maaf kelaminnya kena penyakit. Ini kan kontradiktif. Mestinya kalau jilbabnya panjang, kelaminnya bagus. Ini kok sakit? Rupanya dia gonta-ganti flash disk. Kita ganti flash disk, hard disk. Baik. Ustaz, mungkin sedikit lagi Ustaz. Uh, secara umum dan si Rafidah sendiri termasuk nggak orang-orang yang memuliakan Rasul Ustaz? Apakah mereka ini memuliakan Rasul? dalam kitab Tabri'atul Adhar itu disebutkan mereka mengatakan Nabi Muhammad itu masuk surga. Artinya mereka memuliakan Rasul kan? Nabi masuk surga, tapi kemaluannya masuk neraka. Karena Nabi Muhammad itu berzina dengan dua perempuan nakal. Yang pertama Aisyah, yang kedua Habsah. Aisyah itu anak Abu Bakar, Habsah itu anak Umar. Jadi bisalah dipahami kira-kira mereka memuliakan Rasul atau tidak. Kemudian katanya Rasul pernah keluar dari rumah dalam kitab Syiah pakai Nabi keluar rumah pakai cuman celana pendek naik onta pada hari Nahan sambil jalan-jalan di depan perempuan-perempuan. Saya aja tak sanggup untuk datang kemari pakai baju kaos kalau sempat saya datang kemarin pakai baju kaos oblong, pakai celana jeans, lalu kemudian datang ke sini, pasti jamaah udah bisik-bisik. Error. <laughs> Adab Ustaz ya? Adabnya Adab. ke Nabi Ustaz. Insya Allah. Mereka berarti mereka mengaku cinta juga kepada Nabi, tetapi sungguhnya mereka tidak menghormati Nabi. Mau nikap dari dalam, karena kata dia ketika Abdullah bin Mas'ud datang ke rumah Fatimah. Ya Fatimah, aina ba'luka? Fatimah suamimu mana? Kata Fatimah suami saya sedang jalan-jalan. Kemana? Ke langit dibawa oleh Jibril. Kenapa? Malaikat sedang bertengkar. Dan ketika itu Allah mengatakan kepada malaikat, Takhayyaru. Hai malaikat, pilihlah Pilihlah malaikat. Siapa di antara manusia ini yang bisa mendamaikan kalian? Mereka memilih Ali. Mereka tidak memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Abdullah bin Sa'bah menunjuk langsung Ali, apa kata dia? Antallah you are the God. Wa ang Tuhan. Kamu ini Tuhan. Karena kata dia ada titisan Tuhan dalam diri Ali. Ali lebih tinggi. Wa inna li aimmatina maqaman. Imam-imam kami memiliki kedudukan la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Tidak dapat dicapai oleh nabi dan rasul. Lebih tinggi imam kami daripada nabi dan rasul. Jelas itu teks. Berarti benar-benar mereka hanya dalam ucapan saja mereka menghormati Rasul, tetapi dalam aplikasinya tidak sama sekali. Mungkin juga bisa kita tanyakan kepada mereka ketika ah sebelum kita tanyakan ya, Ustaz. Kenapa mereka ini sampai terlalu mengagungkan Husain ya, Ustaz? Husain itu Husain itu masih keturunan darah dari Raja Persia. Kenapa begitu? Dia kan tidak ada darah Persia, ayahnya Ali, ibunya Fatimah. Dia tidak ada darah Persia, tapi dia menikah dengan anak Raja Persia. Maka mereka amat sangat mengagumkannya karena dalam keyakinan agama eh, Persia kuno itu raja-raja itu adalah titisan Tuhan. Dan titisan Tuhan itu turun kepada Raja Kisra, turun kepada anak perempuannya, kemudian kepada keluarganya yang dinikahi oleh Sayyidina Husain. Makanya kalau cerita Ahmadiyah kita plong, cerita masalah Kristen kita lepas, cerita masalah Syiah ini agak jelimet ribut karena dia terkait dengan Ahlul Bait. Silap-silap kita dituduh orang anti Syiah, anti Ahlul Bait. Masuk SMS ke saya, Ustaz Abdul Somad benci dengan Ahlul Bait. Saya bilang, MT sudah baca buku saya belum? Baca tuh tentang masalah Sayyidina. Saya kutip di situ, Innal Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlul Jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin dua pemuda ahli surga. Maka saya menyebut Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Maka mereka ini dipelintir sama dengan kasus Isa alaihi salam apakah Isa bersalah dibuat patungnya tergantung di tiang jemuran? Tidak. Oh, tidak kata Tidak. Apakah Maryam salah ketika mereka membuatkan patung Santa Maria sedang memeluk anak kecil? Tak salah. Maka Maryam dan Isa tidak salah. Begitu juga di dalam kasus ini. Nah, itu kita jadikan analogi. Maryam dengan Isa tak pernah salah. Begitu juga dengan Ali, Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husin. Mereka tak pernah salah setelah mereka dibuat-buatkan. Begitu juga dengan Abdul Somad tak salah. Orang yang terlalu ekstrim mengatakan Abdul Somad hafal seribu hadis Bapa melihat buku. Padahal dia kalau ngajar nengok laptop juga. Itu. Allah. Baik, Ustaz. Kemudian Ustaz, uh, mungkin juga bisa menjadi alasan bagi kita kalaulah memang orang Syiah ini memuliakan Nabi, kenapa ketika Nabi mati mereka ketika Nabi meninggal maaf, ketika Nabi wafat mereka tidak memperingatinya. Justru yang mereka peringati adalah kematian kematian dari atau meninggalnya Husain. Mereka sempat menyakiti diri, menyiksa diri dan lain sebagainya. Ini salah satu tanda bahwasanya mereka benar-benar tidak menghormati Nabi. Ustaz, ya. sedikit lagi Ustaz. Sedikit, sedikit, sedikit, jadi banyak Ustaz. Uh, mungkin yang jadi alasan bagi mereka berkaitan dengan mut'ah Mut'ah ah ini kita pernah mendengar bahwasanya pernah dihalalkan di zaman Nabi. Ya. Dan kemudian dan inilah yang dipegangi bagi mereka sampai hari ini. Nah, kira-kira bagaimana cara kita membantah mereka bahwasanya memang mut'ah ini memang tidak diperbolehkan lagi? Kalau kita bantah pakai hadis riwayat Abu Bakar, kami tak terima Abu Bakar kafir. Kalau dibahas pakai hadis riwayat Muslim, kami tak terima. Kami tak terima Muslim. Kalian pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah. Kami tak pakai itu. Maka Ali sendiri, riwayat dari Ali mengatakan yang periwayat tentang mut'ah diharamkan tahun ke-7 pada peristiwa Khaybar pada peristiwa Khaybar itu dua yang diharamkan pertama al-humur al-ahliyah keledai jinak keledai jinak haram tahun ke-7 dan mut'ah dihentikan tahun ke-7 sebelum itu mereka boleh nikah kontrak saat perang Perang jauh, istri tak ada. Di situ dia boleh nikah perempuan sementara perang. Saya nikahi kamu dengan mahar seekor kambing sementara perang selesai tunai. Setelah perang Khaybar, setelah pembebasan Khaybar tahun ke-7 tidak ada lagi. Periwayatnya itu Ali bin Abi Thalib. Imam kalian sendiri. Yang kedua, riwayat yang dikutip oleh Syekh Sayyid Sabik dalam fikih sunnah dari kalangan mereka sendiri kalau memang mengaku itu masih saudara dia. Imam Syaukani dari kalangan Zaidiyah mengatakan menurut kami bahwa mut'ah itu sudah terhenti diharapkan dilarang Nabi sejak tahun ke-7. Tadi Bunda sedikit telah membahas tentang akibat dari mut'ah kawin kontra. Dan sekarang Ustaz, akibat dari kawin kontra ini dari sisi agama kita gimana Ustaz? apa hukum duniawinya dan hukum ukhrawinya kira-kira ada Ustaz? Orang berzina ini kan merasa berdosa. Secara fisik, ibu dokter menjelaskan ini efeknya artinya takut kena HIV AIDS ya Bu, takut kena penyakit kelamin secara fisik. Kemudian yang lebih menakutkan orang dari zina ini adalah dosa karena sudah itu mau tidak mau dalam hatinya tetap ada merasa berdosa. Yang jadi masalah dalam syiah, orang bukan merasa berdosa, malah dapat pahala. Mantamat ta'amarrotan siapa yang nikah mut'ah satu kali. Pada rajatuhu kada til Husain derajatnya seperti Imam Husain. Mantamat ta'amarrata ini siapa yang nikah mut'ah dua kali. Pada rajatuhu kada til Hasan derajatnya seperti Imam Hasan. man tamat tamatta asala samaratin siapa yang nikah mut'ah tiga kali pada raja tuh ke raja ali derajatnya seperti derajat ali man tamat tamatta sama amaratin siapa yang nikah mut'ah empat kali kepada raja tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka derajatnya sama seperti derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama dia bisa merubah dari perasaan berdosa menjadi perasaan legalitas prostitusi Yang kedua, ketika orang sudah merasa berdosa, dia cuci, kamu tidak berdosa. Kamu tidak berdosa. Saya katakan ke kamu, kamu tidak berdosa. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Dia buat ini orang merasa tidak berdosa. Setelah itu, nanti kalau saya pulang ke rumah orang tua saya gimana? Orang tua saya nanya, dia punya jurus lagi. ya. Pulang ke rumah, katanya kamu sudah nikah kontrak. Enggak, Melaksanakan taqiyah dapat pahala. Nikah pun ah dapat. Jadi memang yang menyusun agama ini orang yang sangat cerdas, luar biasa. Saya sudah mengikuti kecerdasannya itu. Bagaimana merubah zina menjadi pahala setelah orang tersudut ditembak, kamu berzina? Tidak. Dan dia tidak merasa berdosa saat bohong. Kenapa? Karena saya sedang taqiyah Masya Allah. Takiyah ujung-ujungnya bohong bohong bohong bohong Allahu Akbar pecinta masjid Allahu Akbar baik sebelum kita lanjutkan pertanyaan kita kita persilahkan dulu dari sahabat-sahabat atau dari bunda-bunda kita yang ingin bertanya uh, yang ingin sahabat-sahabat kita ingin bertanya kita persilahkan pertanyaan langsung bebas seputar Syiah dan LGBT. Kita masuk waktu kita insya Allah masih panjang dan masih lama. Silahkan. Assalamualaikum. Pertama saya mau nanya bagaimana kondisi kondisi Syiah di Pekanbaru berkembang atau enggak? Terus bagaimana tindakan pemerintah? Eh, terus apakah langkah awal Syiah mendekati masyarakat itu bagaimana? Sebagai masyarakat, ada nggak yang bisa kita lakukan untuk membantu mencegah penyebaran penyebaran Syiah? Baik, boleh diulang sekali lagi? Uh, yang pertama, kondisi Syiah di Pekanbaru berkembang atau tidak. Kemudian, bagaimana tindakan pemerintah terhadap golongan Syiah ini? Terus, gimana langkah awal Syiah mendekati masyarakat itu? Okay. Terus sebagai masyarakat, ada nggak yang bisa kita lakukan untuk membantu mencegah pencemaran zina? Okay. Lebih kurang ada empat pertanyaan. Yang pertama, kondisi Syiah di Pekanbaru, Ustaz. Bagaimana kondisinya sekarang nih? Kira-kira berapa jumlahnya, berapa kekuatannya? Baik. Mapping pemetaan Pekanbaru, kita Pekanbaru di tengah, atas kita ini Sumatera Utara, kemudian sebelah kanan Kepri. Di Kepri dia kuat sekali. Sampai sudah berani buat hari raya Gadir Khom, hari Ashura. Dan mereka sudah punya rumah, namanya Rumah Fatimah. Dan mereka punya yayasan, namanya Yayasan Siptain Hasan dan Husain. Sumatera Utara mereka sudah punya yayasan namanya Yayasan Abu Talib. Riau di tengah, di bawah Riau Sumatera Barat. Sumatera Barat kebalikan dari Sumatera Utara dan Kepri. Sumatera Barat malah lebih keras. MUI beserta seluruh ormas sepakat menolak Syiah. Jadi Riau ini di tengah memang pertengahan dia. Untuk deklarasi menolak belum dan orang Syiahnya juga memang dia setengah-setengah. Ah, ini yang di tengah ini. Adapun tanda-tanda kemunculannya sudah mulai ada. Misalnya dia sudah berani sholat di masjid Arfa'un Nas Kundri dengan sholat gaya syiahnya Meletakkan turbah karbala tidak berani tapi diganti tisu. Jadi kalau turbah karbala debu tanah liat itu tidak ada bisa diganti dengan tisu yang dilipat nah, diletakkan di tempat sujud karena kata mereka tisu ini juga dari tanah liat diletakkan. Jadi nanti kalau ada orang sholat, di depannya ada tisu, itu dua kemungkinan. Bisa syiah atau sedang flu. Kemudian ada juga yang sudah melani menunjukkan diri anak kandungnya datang ngaku dulu waktu kita di Masjid Al-Falah dia bilang bapak ibu saya syiah kamu tahu dari mana? Kamu lihat dia terbakar karbala Ya, Salatnya hanya tiga kali saja, subuh, zuhur jamak takdim dengan asar, maghrib jamak takdim dengan isya. Ya, memang sudah jelas. Tidak mau salat ke masjid karena tidak merasa imam itu ah, adalah imam dia. Ya, nangis. Ustadznya datang tiap bulan dari Jakarta. Yang terakhir, ketika mereka diundang oleh HMI dengan oknumnya yang sudah ikut Syiah, lalu kemudian dengan beberapa uh, ini organisasi kepemudaan, pemikiran lalu membuat acara yang digagalkan. Ini artinya embrio-embrionya sudah mulai kuat, dia terus melihat kita. Ketika kita lengah, ketika kita lupa, dia akan muncul. Oh, inilah kalau datanya syiahnya berapa orang, yang udah nikah mut'ah berapa orang, yang udah kena sipilis, berapa orang itu belum ada lagi. Baik, kemudian mungkin terakhir yang pertanyaan Ustaz. Ada pencegahannya kira-kira bagaimana Ustaz? Pencegahannya di mana-mana kita buat tablik akbar, tablik akbar di Rubai, tablik akbar di Panam, tablik akbar di sini, tablik akbar macam-macam. Ustadz Mustafa Umar, Ustadz Roni Chandra, Ustadz Dasman Yahya Ma'ali, Ustadz Dr. John Pamil, Ustadz Helmi Basri. Ini yang selalu dijadikan narasumber tentang menolak syiah. Saya sendiri sudah dikasih diwanti-wanti yang nganti ini guru silat duduk dengan dia berdua. Ustadz, ya kalau bisa Ustadz jangan lagi bahas masalah syiah. Kenapa Pak? Saya ini guru silat, tahu kekuatan syiah. Sudah ada beratus-ratus samurai yang dikirim. Nanti kalau Ustadz dibunuh kami tak bisa bela. Itu yang ngomong ke saya guru silat. Loh, berarti, tapi kok Ustaz, berarti memang kekuatan mereka sudah sangat luar biasa. Ya? Bapak guru silat ini sudah membaca, sedangkan saya hanya bersilat lidah. Dia itu ngomong ke saya, hati-hati. Lo kenapa kenapa Ustadz berani? Saya berani karena ada Irma, ada Fodamara, ada FSRMM, ada Odot. Dari bunyi suara takbirnya aja meyakinkan. Allah Allah Akbar. Kuat tuh. Allah Allah. Kalau pemerintah Ustaz, dari pemerintah gimana? Allah pemerintah, pemerintah jangan terlalu berharap pada pemerintah. Maka betul apa yang dikatakan Iwan Fals, harapan adalah puncak kekecewaan. Jadi kalau terlalu berharap ke pemerintah nanti kecewa. Tak usahlah terlalu berharap. Berharap masalah pendidikan, berharap masalah otonomi daerah, berharap masalah asap. Jangan gantungkan harapanmu pada pemerintah. Gantungkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kecewa, stres dan depresi. Saya belum pernah melihat ada usaha kitalah berusaha sendiri bahwa mereka mau menolong anggap saja mukjizat itu ada kemudian Ustaz kalau seandainya dari pemerintah tidak ada gerakan actionnya tidak ada kalau seandainya nanti turun atas nama ormas atas nama partai untuk anti syiah memblok gerakan-gerakan syiah khususnya di Pekanbaru ini kira-kira gimana Ustaz? itu beda kita dengan Malaysia jadi Malaysia itu keluar dulu fatwanya. Pemerintah Malaysia dengan ini mengatakan berdasarkan pertemuan ulama, jakim, persekutuan, jais, Jabatan Agama Islam Selangor, setiap kerajaan dengan ini sepakat bahwa Syiah bukan Islam dilarang. Siapa yang pegiat Syiah ditangkap. Jadi mereka itu dari atas ke bawah. Kalau tempat kita tidak, dia melihat dulu kalau masyarakat ini nanti ribut, baru dia merespon. Kalau masyarakat ini diam, dia diam aja. Makanya umat ini perlu bergejolak, kemudian ormas-ormasnya bangkit, gerakan remaja, Muhammadiyah, NU, Perti, Persis, Al-Wasliyah, semua bangkit, MDI, IKMI, Itihadul Mubalirin, menolak, menolak, menolak. Baru pemerintah bersikap, mereka pun datang menyikapi, nah gitu nanti ujungnya menyikapi keadaan yang genting ini, maka kami mengatakan ini perlu. Nah, dia pun bertakbir kuat, kuat takbir dia dari kita. Oh, oh, oh, oh. Jadi bersikap dari bawah. Baik. Kemudian buat bunda, ini bunda. Uh, tadi kita akan sedikit membahas mut'ah ini bunda ya. Kira-kira ada tidak yang pernah berkonsultasi dengan bunda ketika mereka ini berarti kan mut'ah ini sudah menjadi kebiasaan senang mereka melakukannya. Dan kemudian ketika mereka sudah mulai jenuh dengan usaha itu, pernah tidak mereka datang ke Bunda atau pernah tidak mereka itu mengadukan apa yang pernah mereka dapatkan dari hasil perbuatan mereka berupa mutang tersebut? Ada tidak Bunda? Uh, maaf kalau untuk itu saya kira belum pernah belum sengaja pernah. datang untuk itu tidak ada yang saya cerita tadi dia bermasalah penyakit lain gangguan lain Gampang. mungkin dia cerita kehidupannya Baik, baik, Dia anak hasil mut'ah itu. Baik, baik. Nasab. Berarti sahabat-sahabat sebelum kita karena kita tema kita ada dua LGBT ini baru tentang Syiah tentang tentang Syiah dan LGBT. Sebelum kita masuk tentang LGBT, ada yang mau bertanya tentang Syiah, baik kepada Ustaz maupun kepada Bunda. Silakan ayah anda. Tolong sahabat. efek psikologis orang wanita yang mengalami uh, kawin mut'ah itu? Bagaimana menurut Bu Dokter uh, efeknya kepada dirinya ataupun kepada lingkungannya itu bagaimana? Uh, eh, sebenarnya Pak kalau untuk psikologisnya ada saya dengar ada satu tempat ya lokasi tidak salah itu di sekitar Jawa Barat ya. Jadi di sana tuh memang wanita-wanita itu dia malah untuk dianya mungkin dia menikmati malah uh, nah, itu sebagai suatu pekerjaan sepertinya tapi mungkin di masyarakat nanti uh, mungkin anak hasil itu atau nanti dia kembali ke lingkungan sebab dolarnya duit duitnya pasti banyak kan nah tapi nanti udah kembali ke komunitasnya nah, itu mungkin baru dia mungkin dikucilkan tapi di saat dia di tempat itu mungkin mereka menikmati jadi belakangan mungkin akan ada efeknya ya dia ya, begitu itu kan menjadi profesi bagi mereka. Jadi kalau istilahnya mungkin maaf pelacuran terselubung lah gitu. Di, di, apa dikemas dalam bentuk kawin, tapi kawinnya yang nggak benar. Terima nah, kasih bang. Baik, yang lain sahabat-sahabat atau bunda kami bertanya, oke semangat nampaknya ya dari yang akhwat daripada ikhwan nih, nampaknya ikhwan perlu takdir lagi nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baik. Ada dari ikhwan? Oh, ada ternyata. Sabar, insya Allah yang bunda tetap dapat kebahagiaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya M Setiawan uh, dari mahasiswa Stikes Pekanbaru. Uh, saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, uh, sebagai generasi muda, uh, bagaimana cara kita agar terhindar dari uh, bahaya syiah ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar terhindar dari syiah? Masa muda itu masa yang darahnya sedang bergelora, awan nafsunya sedang menggila, ia pula sedang pokoknya segala-galanya. Karena saya pernah juga muda. Saya tak lahir langsung tua macam ini, enggak. Jadi, cuman bedanya saya melewati masa muda saya itu diuntungkan oleh keadaan. Dari taman SMA aliyah ke selesai S1 itu memang saya diuntungkan tinggal di Mesir yang perempuan Indonesia-nya cuma 300 orang laki-lakinya 2000 persaingan ketat jadi saya memang tak punya pacar yang lain tuh ganteng-ganteng kayak kaya saya kurus kering tak berduit Duh. Gitu. jadi sementara di tempat kita kesempatan untuk pacaran di zaman saya tidak ada internet saya baru punya email tahun 1999 itu pun 5 pon satu jam. Mahal beasiswa cuma 160 jadi saya mau menjelaskan pekan baru dengan kota metropolitan ditambah dengan hubungan yang begitu mudah mau kenal dengan perempuan tinggal cari namanya di FB say hello janjian ketemuan makan bakso dua kali jadi selesai maka caranya alaikum bil jamaah hendaklah kalian berjamaah jamaah kodamara jamaah FSRMM, jamaah ODOJ. Dengan berjamaah ini buat kegiatan serutin mungkin. Hari ini acara outbound, besok acara berkuda, acara memanah, acara aikido, masalah patah-patah biasa lah itu. Pokoknya gimana energi itu terus jangan sampai berhenti. Mumpung muncul ini. Dulu saya hmm, susah untuk memikirkan anak muda ini gimana ini kata Ustaz Mustafa Umar gimana kita mau menari anak muda ini Ustaz Abdul Somad kalau di Jogja mereka punya itu Ustaz hmm, Salim Afillah di Pekanbaru gimana saya pernah terpikir mau membuat rambut saya